Mulane kula suwon nggih, kula nang ngandel kula sampean sementara lah paling gak sampai ke alim kaya aku. Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misale kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng-seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi? Wong ngopi utawa wong ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku kowe seneng rodo ya iso, seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Dene agak seloro, rodok setruk, anak mulai nyio-nyio, konco mulai nyio-nyio, wis ngising neng bantal as, ah, sabet. Seneng pangeran dari pangeran nih, ah, wae kene rasa seneng aku. beratik, iki, beratik, Berat. gue kula nanti ngalami kasuf niku, sahur gue kula nanti ngalami kasuf ya pas mangan karena ya itu tadi meskipun sekian menit sekian detik kok wong-wong sing para pangeran gue ngukur ukuran paruh itu ketika halatan ya ketika nopo halatan ya itu kita bener-bener normal fit dan waktu yang paling kita senang misalnya umumnya yang lanang misalnya bar ngopi waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa ya, kadang-kadang lo bar ngopi ya mikir gusti lo mati rasanya seneng rasa seneng lo sih terus saya mulang rasa berjuang mau nih suwargo terus ngeloni widadari Kaki agama kan untungnya apa? Ini kan hadun nafsi ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang nggak senang mati. Banyak ulama yang nggak senang mati. Bukan karena nggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Anak mati rak ngelon widadari wa hadun nafsi. Pemenang nak mlebu rokok malah parah malah Gusti. <laughs> Itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir hadzu hadatin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama, Sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau kalau minta syahid itu nggak baik. Karena dengan anda syahid, artinya berakhir anda berjuang liilai kalimatillah. Karena niat berjuang ya liilai kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat liilai kalimatillah, mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba pak. jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu nggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir sahid itu urusannya Allah. Paham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu udah usah kepengen sahid. Mereka nak kepengen sahid kadang-kadang nggak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Gak latihan pencak silat sih, sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga, nang lon widadari, trauma bojo elek ning donya macam-macam kan terus panjang napa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja, so ini ayat ilai kalimatilah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Karena kalau mulang juga seneng, juga seneng banget. Kulo nunggu gue kesel sangat malam ini. Kulo di dalun tuh minta banafek sedur gue kabudut minta kulo kan ngisi akhir sana tentang sama matoleh hajat. Jadi di dalu kulo tentang matoleh ngantos setengah setunggal. Terus kulo wangsul tentang dalam ngantos jam kali subuh terus meriki. Ya pikiran gue sederhana, mergo gue cek ikhtiari. Artinya ikhtiar gue cek ya cek waras, ya cek ikhtiar. Kuatir loh, keliling pangeran sebagai loro-loronan Ini gue gak keren apa? Orang, apa? Mungkin dia diterima saking aneh pangeran tapi buatan keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyan waras tenan ya saiki Saya Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar ya halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya melane nak iso ya ikhtiar tauan. Tauan niku nurut kelawan ikhtiar. Au karhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah anu nurut jare pangeran dia tak peksa. Wong amen kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepinginnya wong lanang ora kelayaban dipeksa disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung setruk. Paham Lanar ya? Lah nek iso Gus, <laughs> yo ngenteni wae. <laughs> Tapi aja lah. Sakit do kiri kok malah. Ya mas yo ya, ngono. Ada adik kok rakyat. kan. Terus mati. Aku tuh kaku ya kalau gusti bocah serapati keluyuran ujinar kon. Ya tak warai carane jadi wong sing parek pangeran jadi hukumnya pangeran ku Gini ku wong uripku kon ibadah ya ibal mutasir kum fa'andir. Jadi kira usah kepengen kesusu mati. Ngono ditusir mati ya mati wae tapi ora usah kepengen. Piye-piye dengan kita hidup ku nambah-nambahi jumlah wong sing sujud yang pangeran. Piye-piye dengan kita aja urip nambahi jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham ya? Nah, ke Jakarta yang nambahi suaranya Anies kan itu lumayan aja. Anies <laughs> mati, saya iso nambahi. Yes kok gue rame-rame. Gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang wong ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. mergoro fado ilu syuhada, wong wong sing mati sahih. terus dia kepengen mati. Dia gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi li Kalimat Kalimatilah dan teng hadisnya seperti itu mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia iku bahwa syahid. Dewe ngenak dewe kaji nabi wong perang kok niate kalimatu wahyal ya, Itu dekne syahid. Berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap Lila kalimat. Lah kok sing ditedir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate itu semangat. semangat benang apa? Mulane cara kula perang panglima perang. Mustafa Ruhin rata jauh oh, semangat syahidnya mesti itu. Kira-kira panjang ini mesti Wah, Ken, kok gue tameng? Wah, boten. alamat ya, alamat mesti. Alamat. Padahal sih suka-suka, nganggo standar apa? Kawanan. Kan gak gue tameng, boten. Lo pedang kan wes rusak kabeh. Wah, udah kono boten. Wah, alamat ini. Tapi ya ape dibanding orang kafir ya ape iku. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang ter, yang ter kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi nggak ada nabi yang ditakdir kabudut fi ma'rikati kufar. Ya tentu semua nabi syahid. Pokoknya nggak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut. Karena kalau Nabi kabundut, berarti simbol ilahi kalimat ilahi itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua Nabi kabundut apa? Syahid meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi nggak ada yang kabundut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama. Ya kita khusnudun, semuanya kita khusnudun. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatul kufar itu syahid bagus. Tapi saya saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat sah itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mesti suwargo nang ngeloni widadari mesti urutannya kan. Enggak, isunya kita perang di takuna kalimat wahi al ulia ya Baca ala kalimat Allah di sufla wa kalimat wahi ya al Ya sudah setelah itu mungkin kita ditakdir kalau itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri gue ora pati safety lah, ora pati jaga keamanan, rapati pati opo. Lah ora perang kira tajak mus, gue rugen us ra pun, Wis janji ya, Gus. Ketekos sama sarung atau sedar-edar. Lagi perang rong detik wis mati sih. Wah, malah ngel-ngel wong orang oleh lane ngaji. Di kuna apa setahu kulo para nopo para ulama kan sampean delok tentang tafsir saya Nawawi ketika wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amma itu beliau cerita uh, fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat nopo Soal Nabi ngendikan ilah syuhada tentu ya kita percaya orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat, sholat kenapa ditompo pengiran Sholat itu juga itu niat sholat tembi ditompo pangeran. Toh itu hadir nafsi, sholat nang tombol pengiran gue nanti tombol aku dilbono warga Ujung-ujungnya gue nang loni dari Yo ya orang niat sholat itu senyati. Wakum minas sajidin warkau ma'rokin. Gusti, panjang adone wong ning gue aku sujud. pantasnya jenengan disujudi. Titik itu iku ditampa pangeran malah. Kalau balik malah, kena niat sholat yo ya. Gusti pantas jenengan disujudi, panjang jenengan pangeran. pantas jenengan dirukui panjang jenengan. Jadi keren, mas. wajar lah kalau kau lo ino, badu kalau tak tempel nonton bumi demi sujud teng jenengan. Orang pak malam mikir hadir nafsi tompo sujud kulo, wah amatir ibu jeneng. Seneng ane kok mikir rawa idewi. Mesti terusannya tompo sujud kulo, kulo mdu suwargo ngelon widadari utang lali macam macam. Wis ngono, kelakuane Cek susah sih ngelam pangeran sing ikhlas. Wong kok elek ngono. Kadang-kadang mbek wong ya mangkel. Dimangkeli ku wong ape wong sujude tenan. Disenengi cek goblok. Kan kula niku dadi kiai ya bingung. Akhirnya dadine ngaten iki. Ambek bingung sithik-sithik tapi mlaku. Thank you.